بسم الله الرحمن الرحيم <clears throat> الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد <clears throat> إخواني في الدين رحمكم الله Melanjutkan Apa yang tadi kita telah sebutkan Tentang su'dhan buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Telah disebutkan pada surat Fussilat ayat yang ke-22, 23 dan 24 bahwa <clears throat> orang-orang kafir telah melakukan buruk sangka kepada Allah Azza wa Jal dengan sangkaan mereka bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak mengetahui banyak dari apa yang dilakukan oleh mereka. Sehingga buruk sangka ini membuat mereka jatuh dalam suatu kebinasaan. Allah Azza wa Jal mengancam mereka dengan neraka. Ikhwan Fiddin Rahimakumullah Seperti yang tadi kita singgung bahwa ternyata sebagian kaum muslimin Jatuh dalam hal yang mirip dengannya yaitu sebagian kelompok yaitu lebih khusus orang-orang Mu'tazilah orang-orang kelompok Mu'tazilah ini di antara keyakinan mereka adalah bahwa Allah Azza wa Jalla uh, tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh mereka kecuali setelah terjadi orang-orang qadariyah ya yang ekstrim setelah terjadi baru diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala ini sangat mirip dengan perbuatan orang-orang musyrik yang buruk sangka kepada Allah Azza wa Jalla seperti yang dalam ayat itu Kemudian berkembang keyakinan mereka atau berubah ya. Keyakinan mereka yang mereka mengatakan bahwa mereka menciptakan perbuatan mereka sendiri, bukan Allah yang menciptakannya. Dan ini juga ada kemiripan sehingga Allah Azza wa Jalla dianggap oleh mereka tidak menakdirkan perbuatan-perbuatan mereka. Mereka sendiri yang menetapkan perbuatan itu. Ini juga ada kemiripan dengan keyakinan-keyakinan yang tadi kita sebutkan dari ayat tersebut. Ikhwan Fidin rahimakumullah dan sebagian muslimin mungkin dari kalangan uh, umumnya kaum muslimin secara perbuatan juga seolah-olah mereka tidak meyakini Allah melihat dan Allah mendengar apa yang dikatakan dan apa yang diperbuat oleh mereka sehingga berbuat apa yang mereka perbuat dari pelanggaran agama seolah-olah tidak ada yang mengawasi tentunya kalau kita tanya mereka akan menjawab bahwa Allah mengetahui tapi secara praktek seolah-olah mereka uh, menganggap Allah tidak mengetahui. Nah ini juga suatu hal yang mengkhawatirkan. Karena dengan itu akhirnya mereka berbuat berbagai macam maksiat tanpa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala berkata semaunya tanpa merasa didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hal yang juga sangat berbahaya bagi kaum muslimin. Ikhwan fillah rahimakumullah, kembali kepada pembahasan suudzon kepada Allah Azza wa Jal, Allah Subhanahu wa taala juga menyatakan dalam ayat yang lain. Surat Al-Fath ayat yang ke-6 Allah Subhanahu wa taala berfirman wa yu'adzibal munafiqina wal munafiqat wal musyrikina wal musyrikat adh-dhannina billahi dhanna as-sau' 'alaihim da'iratus sau' Dan Allah Azza wa Jal yu'adzib mengazab orang-orang munafik laki-laki maupun perempuan. Orang-orang musyrik, laki-laki maupun perempuan. Yang mereka itu adzannina billahi dzannas berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Alaihim dairatus sau untuk mereka akibat buruk kekalahan bagi mereka atau kebinasaan bagi mereka. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di sini tentang mereka orang-orang munafik dan orang-orang musyrik baik laki-laki maupun perempuan yang Allah sebut di awal ayat bahwa Allah akan mengadab mereka. Nah, di antara sifat mereka seperti yang Allah sebutkan bahwa mereka adalah orang-orang yang berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirnya justru kebinasaan Allah berikan kepada mereka ya, sebagai hukuman dari Allah Azza wa Jal untuk mereka. Allah pun murka kepada mereka. Allah Azza wa Jal melaknat mereka dan untuk mereka adab yang besar. Apa buruk sangka yang mereka lakukan dalam tafsir disebutkan bahwa mereka menyangka yang sura Muhammadan wal mu'minin bahwa Allah Azza wa Jalla tidak bakal menolong Muhammad dan kaum mukminin. Nah, ini buruk sangka mereka kepada Allah Azza wa Jalla. Mereka orang-orang musyrik di zaman itu, orang-orang munafik Beriman kepada Allah artinya mereka meyakini adanya Allah Azza wa Jalla. Bukan mereka itu tidak punya Tuhan. Mereka beriman kepada Allah dari sisi mengimani Allah Azza wa Jalla sebagai Rabb mereka. Mereka kenal sebutan Allah Azza wa Jalla dan mereka mengibadahi Allah Azza wa Jal Tapi mereka salah tentunya dari sisi yang lain Nah mereka punya sangkaan terhadap Allah bahwa Allah Azza wa Jal tidak akan menolong Muhammad dan kaum mukminin yang bersama Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Nah, ini adalah buruk sangka kepada Allah Azza wa Jal. Yang karenanya Allah Azza wa Jal mengadab orang-orang tersebut. Ini dilakukan oleh mereka orang-orang musyrik dan orang-orang munafik juga. Maka dari itu <clears throat> diambil kesimpulan dari sini bahwa ini merupakan perilaku perbuatan mereka musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala suudzon kepada Allah. Seorang mukmin <clears throat> tidak boleh berburuk sangka kepada Allah Azza wa Jal harus senantiasa berhusnudzan berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Waruya min hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma akbarul kabairi su'udzan billah rawahu Ibnu Marduyah diriwayatkan dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma akbarul kabair dosa yang terbesar adalah su'udzan billah buruk sangka kepada Allah subhanahu wa ta'ala su'udzan billah buruk sangka kepada Allah azza wa jalla sebagai akbarul kabair yang terbesar dari dosa-dosa besar. Riwayat Ibnu ya disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya. Wa an Jabir radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul dari Jabir radhiyallahu anhu ia mengatakan aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda qabla wafatihi bi thalath tiga hari sebelum wafatnya sabda beliau la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billah jangan sekali-kali seseorang di antara kalian mati kecuali dalam keadaan berbaik sangka kepada Allah ini yang tadi kita sebutkan riwayat Bukhari dan Muslim Seorang muslim mesti senantiasa berbaik sangka kepada Allah Azza wa Jal. Wazada Ibnu Abi Dunya Ibnu Abi Dunya menambahkan dalam kitabnya Husnul Dhon Billah fa inna qauman ardahum su'u dhannihim billah sungguh suatu kaum ardahum membinasakan mereka Su'udhan mereka kepada Allah Berusangka mereka kepada Allah Membuat mereka binasa Faqala tabaraka wa ta'ala Allah Azza wa jalla berfirman dzalikum dhannukum bi rabbikum." Itulah sangkaan kalian kepada Allah Rabb kalian Ardakum membuat kalian binasa Fa asbahtum minal khasirin Sehingga kalian menjadi orang-orang yang merugi. Disebutkan pula dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu an secara marfu' qala Allah taala ana inda dhanni 'abdi bi Zada Ahmad wa Ibn Hibban inna in dhanna bi khairan falahu wa in dhanna bi syarran falahu Allah azza wa jalla berfirman ana 'inda dhanni 'abdi bi hadis qudsi aku pada sangkaan hambaku terhadapku dijelaskan dalam riwayat Ibn Hibban dan sebelumnya riwayat Ahmad in dhanna bi khairan falahu kalau dia menyangka dengan sangkaan yang baik, maka itu untuknya. Wa in nabi syarran falahu kalau dia menyangka terhadapku sangkaan yang buruk, maka itu untuknya juga. Nah, inilah pentingnya berbaik sangka kepada Allah Azza wa Jal ketika seorang muslim banyak berbaik sangka kepada Allah Azza wa Jalla bahwa Allah akan menolongnya, bahwa Allah akan merahmatinya, bahwa Allah akan membantunya. Perasaan yang senantiasa ada adalah husnudzan kepada Allah Azza wa Jalla. Maka Allah pun akan memberi kebaikan-kebaikan untuknya. Tapi in dhanna bi syarra, kalau dia menyangka yang buruk terhadapku, falahu maka untuknya juga Ketika dia berburuk sangka kepada Allah bahwa Allah tidak akan menolongnya, bahwa Allah Azza wa Jalla akan mencelakakannya, itu akan terjadi pula pada dia. Nah, kalau seperti ini maka kita bisa ya e, melakukan apa yang terbaik untuk kita. Mohon kepada Allah dan berbaik sangka kepada Allah maka keberuntungan akan kita dapatkan. Kalau kita tidak melakukannya maka kecelakaan yang akan diperoleh. Nauzubillah min dzalik. Nah, inilah pentingnya husnudzan billah, berbaik sangka kepada Allah Azza wa Jal dan e, menjauhi buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka seperti yang tadi disebutkan terlebih ketika seorang menjelang wafatnya apalagi dia merasa dan dia tahu bahwa ajalnya telah dekat maka perbesar husnudzan baik sangkanya kepada Allah Azza wa bahwa Allah Azza wa akan mengampuni dosanya dan menerima taubatnya merahmatinya ketika Allah meminta rahmat itu meminta rahmat eh, apa Allah akan merahmatinya ketika dia meminta rahmat itu kepada Allah Azza wa Jal. Nah, seperti yang terjadi pada seorang yang sakit lalu dijenguk Rasulullah saw. Maka Nabi mengatakan kepadanya, "Kaifa tajiduka?" Nabi mengatakan kepada orang tersebut yang sakit dan mendekati ajal Bagaimana engkau dapati dirimu sekarang? Apa yang kau rasakan? Dia pun menjawab, "Wallahi ya Rasulullah, inni la arjullah wa akhafu dhunubi." Ya Rasulullah, saya sungguh banyak berharap kepada Allah, tapi saya juga ada kekhawatiran terhadap dosa-dosa saya. Nabi kemudian mengatakan, "La yajtami'ani fi 'abdin fi mithli hadal mautin." illa a'tahu ma yarju wa amanahu mimma yakhaf. Tidaklah dua perasaan itu terkumpul pada seorang hamba di saat-saat semacam ini kecuali Allah Azza wa Jalla akan memberikan apa yang dia harapkan dan Allah akan mengamankan dari apa yang dia khawatirkan. Kekhawatirannya terhadap dosanya bukan suudzon kepada Allah. Dia khawatir terhadap dirinya, maka dia berharap kepada Allah untuk merahmatinya, mengampuni dosa-dosanya. Maka Allah akan kabulkan. Ikhwan fiddin rahimakumullah. Uh, jadi dari hadis-hadis yang tadi kita baca dan ayat-ayat yang kita baca maka tersimpulkan seperti apa yang disebutkan di atas bahwa suudzon kepada Allah merupakan suatu perbuatan dosa yang sangat dicela dan sangat merugikan seseorang. Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan pula masalah ini dalam kitabnya yang dinukil pula oleh penulis Syekhul Islam Muhammad Abdul Wahab rahimahullah dalam kitabnya Kitabut Tauhid. Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan bahwa beberapa bentuk suudzon yang terjadi pada orang musyrik sebagaimana tafsir para ulama terhadap ayat-ayat itu ada kalanya mereka bersuudzon bahwa Allah tidak akan memenangkan rasulnya dan akan mengalahkan yang itu kekalahan yang abadi. Kalau namanya perang kalah dan menang itu hal yang biasa. Tapi kalau ada sampai sangkaan bahwa Allah tidak akan memenangkan sama sekali, ini jelas suudzon kepada Allah Azza wa Kemudian juga bentuk suudzon mereka adalah di antaranya bahwa ini terjadi dengan uh, ketetapan dari Allah yang tidak mengandung hikmah-hikmah sehingga menyalahkan sifatnya menyalahkan ketetapan Allah menyalahkan takdir Allah azza wajal sehingga tidak terima dengan apa yang mereka rasakan padahal seperti yang kita ketahui bahwa Allah Azza wa Jalla Maha Hakim. Apapun yang Allah tetapkan penuh dengan hikmah-hikmah. Seorang muslim mesti meyakini bahwa di balik semua yang terjadi baik terhadap dirinya atau muslimin ada hikmah-hikmahnya. Seandainya pun terjadi suatu kekalahan anggap seperti perang Uhud. Bagi seorang mukmin tidak dianggap bahwa Allah mencelakakan. Tidak dianggap bahwa Allah Azza wa Jal menghinakan Rasulnya dan kaum mukminin. Tapi mereka berhusnudan kepada Allah. Di balik kekalahan ini ada hikmah-hikmah. Ada hal-hal yang menjadi kebaikan bagi kaum muslimin. Allah Azza wa Jal mengangkat sekian syuhada. Di dunia tampaknya kalah, mati. Tapi ternyata di akhirat dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal. Ya. Di balik ujian ini bagi yang hidup dan bersabar mereka akan bertambah tinggi derajatnya. Dari kekalahan tersebut diketahui apa sebabnya, kemudian diambil pelajaran darinya sehingga tidak lagi terulang hal yang seperti itu. Banyak hikmahnya. Itu kalau seorang mukmin melihat suatu kejadian. Tapi orang yang suudzon kepada Allah Azza wa Jalla mungkin akan mengatakan kenapa Allah kalahkan? Kenapa Allah hinakan rasulnya dan kaum mukminin? Padahal mereka berjuang dengan harta benda mereka dan nyawa mereka bahkan. Kenapa Allah tidak muliakan mereka? Nah, ini adalah salah satu bentuk suudzon. Buruk sangka kepada Allah Azza wa Jalla seolah mengingkari hikmah daripada kejadian-kejadian yang Allah tetapkan. Ikhwanu fillah rahimakumullah. Maka Ibnu Qayyim rahimahullah kemudian mengatakan, "Wa aktsarun nas yadhunnuna billahi dhanna sau fi ma yahtassu bihim." Pelajaran penting. Beliau ambil dari kisah-kisah dalam ayat-ayat itu. Beliau pun mengatakan bahwa kebanyakan manusia yadunnuna billahi dhannasau melakukan buruk sangka terhadap Allah Azza wa Jal fima yakhtassu bihim pada perkara-perkara yang khusus menimpa diri-diri mereka wa fima yaf'aluhu bi atau pada apa yang menimpa selain mereka. Ya. Kata-kata ini dari Ibnu Qayyim rahimahullah tentu suatu kesimpulan dari seorang alim yang sangat mengerti tentang kejiwaan manusia pada umumnya dan sangat mengerti tentang hukum-hukum Allah Azza wa Jalla. Ternyata kata beliau, kebanyakan manusia jatuh dalam suudzan kepada Allah Azza wa Jal pada berbagai hal yang menimpa diri-diri mereka. Ya. Atau yang menimpa orang lain. Nah, kalau kita perhatikan diri-diri kita, kita coba koreksi diri-diri kita dan perasaan-perasaan kita di berbagai keadaan. Mungkin ketika kita jatuh sakit. Mungkin ketika kita sampai pun tersandung batu. Atau hal-hal yang lain terambil sebagian hartanya. Tidak jarang muncul perasaan. Kenapa ini terjadi? Ya. Padahal saya sudah begini dan begitu. Kenapa Allah perlakukan saya seperti ini? Padahal saya niatnya baik. Dan perasaan-perasaan seperti itu. Hampir-hampir tiap orang mengalami perasaan-perasaan seperti itu. Dan disinilah beratnya menghadapi bisikan-bisikan syaitan dalam hal ini dan mengatur jiwa kita agar sejak pertama terjadi sesuatu kita bisa bersabar. Di sini berat. Makanya sungguh kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam suatu hadis, "Innamas sabru 'inda sadmatil ula." Sesungguhnya kesabaran yang benar-benar itu adalah ketika benturan pertama kali. Itu kalau orang bisa sabar ketika itu betul-betul dia hebat. Karena jarang. Ya, orang yang bisa sabar sejak awal benturan dengan suatu kejadian yang mungkin dianggap merugikannya. Mungkin setelah itu sekian menit berikutnya, sekian jam sekian jam berikutnya atau sekian hari berikutnya orang sudah bisa menata kalbunya mungkin. Sudah bisa bersabar mungkin. Bersabar bagus, tapi ini bukan kesabaran yang punya nilai tertinggi. Sabar yang benar-benar sabar yang punya nilai tertinggi adalah ketika benturan pertama kali. Sehingga dia enggak jatuh dalam suudzon kepada Allah Azza wa Jal, dia menahan diri. Yang namanya sabar, seperti kata ulama, sabar bermakna apa? Habs, menahan. Ya, sehingga sabar artinya habsun nafs. Amma takrah. Menahan diri kita, jiwa kita dari sesuatu yang dibencinya. Pengennya kita ya. Pengennya kita sebagai sifat manusiawi ketika terjadi sesuatu akan memberontak, akan membalas akan melampiaskan dan lain-lain itu ditahan ini namanya sabar sehingga ketika ucapannya ingin bebas mengucapkan apa saja ditahan tidak boleh mengucap kecuali yang diridai Allah ketika perbuatannya ingin berbuat semaunya mau memukul-mukul dirinya mau merobek-robek bajunya, mau guling-guling, mau apa lagi, dia tahan. Ini tidak diridhai Allah. Ini dimurkai Allah. Ini yang namanya sabar. Menahan diri ucapan, perbuatan dari sesuatu yang hakikatnya dibenci oleh jiwa. Hawa nafsunya. Tapi kalau dibiarkan ini dimurkai Allah, maka dia tahan. Begitu pula perasaannya, kalbunya, keyakinannya. Ketika terjadi sesuatu muncul ya suudzon tadi. Ketika mau muncul segera tutup. Maunya berbuat semaunya. Tapi dia ingat bahwa ini tidak boleh, maka dia pun tahan. Baik sangka kepada Allah Azza wa Jalla, jangan buruk sangka. Nah, ini sabar. Kalau sejak awal benturan dengan ujian dia bisa melakukan itu, as-sabr maka ini sabar yang tingkatnya sangat tinggi innamas sabru inda sadmatil ula sesungguhnya kesabaran yang hakiki adalah saat benturan pertama kali ya datang Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada seorang wanita yang sedang menangis di kuburan ibunya maka Nabi SAW dari belakang mengatakan kepadanya tanpa dilihat oleh wanita itu. Ittaqillah, ittaqillah wasbiri. Bertakwalah kamu kepada Allah. Wasbiri dan bersabarlah. Ternyata wanita itu justru menjawab. Ilaika anni fa innaka lam tusab bi musibati Pergi kamu menjauh dariku Engkau tidak mendapat musibah Seperti yang menimpa aku Maka Nabi pun pergi Setelah Nabi pergi Wanita itu diberitahu bahwa Kamu tadi mengatakan seperti itu kepada Nabi Yang kamu ha, Ucapkan padanya kata-kata itu Itu adalah Nabi Maka dia pun merasa salah dia pun kemudian datang kepada Rasulullah SAW dan minta maaf atas apa yang dilakukannya. Maka Nabi mengatakan ma sabru inda sadmatil ula. Sesungguhnya kesabaran itu saat benturan pertama kali. Mungkin sekarang sudah bisa sabar. Sudah ringan, tapi ketika pertama kali begitu berat kesabaran itu. Ikhwan fiddin rahimakumullah, maka seperti kata Ibnu Qayyim rahimahullah, Aksarun nas kebanyakan manusia dia akan suudhan kepada Allah Azza wa Jal pada perkara-perkara yang menimpa dirinya. Perkara kecil, perkara besar. Seperti yang tadi saya katakan seandainya pun ia tersandung batu sakit, mungkin muncul ketika itu suudhan kepada Allah Ya, saya ini mau ke masjid kok Sandung juga. Nah, memang kenapa? Ya. Apakah kita dengan berbuat amal soleh, dengan ingin melakukan kebaikan-kebaikan, kemudian kita merasa berhak untuk diperlakukan baik oleh Allah Azza wa Jalla? Kita tidak punya hak. Kita tidak punya hak. Apa yang Allah berikan kepada kita itu karunia Allah Azza wa Jal. Bukan hak kita. Kita nggak punya hak. Bagaimana seorang manusia punya hak atas Allah? Karunia Allah kepada kita sudah terlalu banyak. nggak bisa dihitung. Kok kita merasa punya hak? Dari sisi apa? Ibadah kamu sepanjang hidupmu tidak membuat kamu berhak untuk mendapat kebaikan dari Allah. Terus kebaikan dari Allah itu apa? karunia Allah, kebaikannya, kemurahannya kepada kita semua. Jadi ketika kita mau berbuat baik, kita mau beramal saleh kita mau berbuat hal-hal yang kita nilai itu suatu perbuatan besar, jangan merasa kita kalau begitu mesti diperlakukan baik oleh Allah Azza wa Jalla. Lihatlah para nabi. Mereka telah berbuat hal yang begitu banyak Ya. Setiap nabi coba kita lihat. Amal mereka jangan kita tanya. Iman mereka jangan kita tanya. Tapi apakah mereka selamat dari berbagai hal yang menimpa mereka? Satu persatu coba kita lihat. Ternyata hampir tiap nabi mendapatkan perkara-perkara besar yang kita mungkin nggak sanggup menghadapinya. Lihat Nabi Ibrahim dibakar. Nabi Ibrahim diusir oleh ayahnya. Ya, diancam untuk dilempar oleh ayahnya. Nabi Yunus, Nabi Ayub ujian sakit yang lama. Beliau seorang nabi. Enggak kemudian merasa saya ini nabi kok dibeginikan. Tidak merasa begitu karena beliau orang yang sabar, husnudzan kepada Allah Azza wa Jalla yang luar biasa. Ya. Inna Allah Azza wa Jalla mengatakan inna wajadnahu sabiran ni'mal 'abdu innahu awwab. Kami dapati dia seorang hamba yang sabar. Ni'mal 'abd, sebaik-baik hamba, innahu awwab. Sesungguhnya dia orang yang senantiasa kembali Nah kalau Nabi Ayub yang seorang Nabi Allah beri ujian seperti itu dan tidak mengatakan kenapa Allah perlakukan saya seperti ini. Bagaimana dengan kita? Ya. Jangan merasa kita ketika istiqamah kemudian merasa sudah berhak ini dan itu. Ketika kita terkena musibah duniawi lalu ada suudan kepada Allah dalam diri kita. Tidak pantas tentunya. Lihat Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Beliau Sayyidu waladi Adam, pimpinan anak-anak Adam. Beliau adalah pimpinan para nabi dan para rasul. Ibadah beliau, salat, puasa, berjihad fi sabilillah dan berbagai ibadah yang beliau lakukan tidak kemudian beliau kemudian punya perasaan saya berhak terhadap nikmat dari Allah. Berhak untuk diperlakukan ini dan itu dari kebaikan-kebaikan. Tidak. Nabi bahkan merasa dirinya pun masuk surga bukan karena amal. Maka dari itu Nabi menegaskan ya la yadkhulu ahadukum al-jannah bi'amali atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Tidak seorang pun dari kalian masuk ke dalam surga dengan sebab amalnya. Qalu wala anta ya Rasulullah. Mereka pun mengatakan tidak pula engkau ya Rasulullah. Beliau mengatakan apa? Wala ana. Saya pun tidak. Padahal salat beliau seperti itu Sholat wajib, sholat sunnah Tidak tertandingi oleh yang lain Puasa beliau Tidak tertandingi oleh yang lain Ibadah-ibadah yang lain Tidak bisa ditandingi oleh yang lain Tapi beliau mengatakan Saya pun tidak berhak Masuk ke dalam al-jannah dengan amal saya Illa an yataghammadani Allah birahmatin minhu hanya saja Allah memberikan rahmat kepadaku. Jadi masuk surga dengan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau begitu kondisi para nabi dan para rasul, dan tentunya orang-orang saleh, maka bagaimana dengan kita? Nah, ini menjadi bahan koreksi untuk diri kita ketika terkadang muncul pada diri-diri kita ini suudzon kepada Allah Azza wa Jal. Ketika terjadi sesuatu pada diri kita dari ketetapan-ketetapan Allah, sok merasa diri kita sudah baik kok dibeginikan, kok terjadi seperti ini pada diri kita. Apa? Siapa kita ini? Apa yang kita lakukan? Ya. Tapi kenyataannya memang begitu, seperti kata Ibnul Qayyim rahimahullah, manusia umumnya seperti itu. itu terkait dengan dirinya wa ma yaf'aluhu bighairin begitu pula bahkan terkadang yang terkait dengan orang lain ketika Allah azza wa jalla menakdirkan sesuatu pada seseorang atau suatu kaum mungkin muncul dalam pikirannya kenapa dibegitukan kenapa Allah takdirkan seperti itu kepada fulan bukankah dia begini dan begitu nah seolah-olah protes terhadap apa ketetapan Allah Azza wa Jal. Muncul suudzan kepada Allah Azza wa Jal, berusangka kepada Allah. Nah, ikhwan fidin rahimakumullah, ini semuanya banyak terjadi. Maka kata Ibnu Qayyim rahimahullah, "Wala yaslam min dzalika illa man 'arafa Allah wa asma'ahu wa sifatihi wa mujiba hikmatihi wa hamdihi. Tidak ada yang akan selamat dari suudzan kepada Allah ini. Tidak tidak ada yang akan selamat dari buruk sangka kepada Allah kecuali orang yang araf Allah, betul-betul mengenal Allah. Wa asma'ahu, mengenal nama-nama Allah. Wa sifatihi, sifat-sifatnya wa mujiba hikmatih mengenal betul hikmah-hikmah Allah Azza wa Jal dan apa yang karenanya Allah Azza wa Jal dipuji ya Ikhwan fillah rahimakumullah jadi kalau kita ingin menghilangkan buruk sangka kita kepada Allah Azza wa Jal atau paling tidaknya Ya, dan itu yang mungkin bagi kita karena kelemahan kita meminimalkan mengurangi suudzon kepada Allah Azza wa Kita harus apa? Betul-betul Allah, Mengenal Allah Subhanahu wa taala. Nama-nama dan sifat-sifatnya. Ya, banyak orang kenal Allah hanya tahu bahwa Allah ada sebagai Robnya. Banyak yang hanya pada tingkatan itu, mengenal Allah sebagai Robnya sudah. Atau mungkin ada yang kenal nama-namanya tapi hanya hafal lafzan secara lafadznya saja. Tidak mengetahui makna-makna asma Allah kemudian menghayati ya, nama-nama ya, Allah tersebut dan mengetahui apa kewajibannya terhadap Allah setelah dia ketahui nama-nama Allah tersebut. Nah, sehingga ahibati filah rahimakumullah begitu semestinya mengenal Allah Subhanahu wa taala dan bahwa Allah Azza wa Jal di Maha Hakim, Maha bijaksana, penuh dengan hikmah segala aturannya baik aturan kauniyah takdir-takdir Allah Azza wa Jal kejadian di alamnya atau aturan-aturan syar'i semua penuh dengan hikmah Kenapa disyariatkan begini ada hikmahnya. Sehingga tidak boleh protes terhadap syariat Allah. Kenapa wanita disuruh puasa? Kenapa wanita disuruh berjilbab? Kenapa lelaki disuruh ini dan itu dari berbagai eh, syariat? Allah maha hikmah, semuanya ada hikmahnya. Jangan protes terhadap hikmah-hikmah Allah dalam syariat-syariatnya. Banyak orang protes, kenapa ada syariat begini? Kenapa ada aturan begini? Wanita kenapa mesti kerudung? Protes. Laki kenapa mesti pakaian ini dan itu buat lelaki? Kenapa mesti diharamkan sutra bagi lelaki? Allah hakim. Allah maha hikmah. Semua aturannya, aturan syariat ada hikmahnya. Jangan protes. Tahu hikmahnya walhamdulillah. Tidak tahu tahu diri bahwa saya lemah. Saya nggak sampai untuk memikirkan apa hikmahnya. Begitu pula aturan Allah Azza wa Jalla terhadap takdir kauni. Kenapa terjadi pada fulan begini, pada fulan begitu? Kenapa fulan kaya, kenapa fulan miskin? Kenapa fulan tampan, kenapa fulan tidak tampan? Kenapa fulan tinggi, kenapa fulan pendek? Urusan Allah, kita nggak tahu hikmah-hikmah di balik itu. Tahu alhamdulillah tidak tahu, tahu diri. Bahwa kita terkadang tidak menjangkau hikmah-hikmah Allah Azza wa Jal. Ya. Kenapa terjadi bencana ini dan bencana itu? Dan macam-macam. Ya. Semua yang Allah tetapkan dari aturan-aturan ada hikmahnya. Nah, Mengetahui nama Allah Al-Hakim ini sudah suatu hal yang sangat membantu kita. Untuk apa? Untuk mengurangi suudzon-suudzon kepada Allah Azza wa Jalla. Ditambah lagi kalau kita mengetahui nama-nama Allah yang lain, sifat-sifat Allah yang lain. Allah Azza wa Jalla Maha terpuji Allah Maha terpuji. Kenapa Allah Azza wa Jalla Maha terpuji? Karena berbagai sifat yang Allah miliki. Ya. Allah Maha berilmu. Allah Azza wa Jalla banyak memaafkan. Allah Azza wa Jalla ya'fuan kathir. Banyak memaafkan. Allah Azza wa Jalla Karim. Maha pemurah. Kita banyak diberi oleh Allah Azza wa Jalla kebaikan. Tapi kadang kita nggak merasa. Surga dijanjikan oleh Allah Azza wa Jal. Untuk siapa? Untuk yang bertakwa kepada Allah. Dari mana takwa itu muncul? Dari mana takwa itu muncul? Dari taufik dari Allah Azza wa Jal. Kemampuan yang kita punya sehingga kita bisa sholat, puasa, haji dan lain-lain. Dari mana kemampuan itu? Dari Allah. Keinginannya dari mana? Sehingga kita mau dari Allah juga. Sehingga kemampuan dari Allah, kemauan dari Allah, setelah berbuat Allah pun yang memberi. Terus kita ini punya apa? Ternyata semuanya dari Allah. Allah betul-betul maha murah. Ketika kita salah pun dimaafkan oleh Allah Azza wa Jal. Ketika kita berbuat baik dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha terpuji. Allahu afun karim. Lalu dari mana seorang hamba akan protes terhadap hikmah-hikmah Allah, protes terhadap syariat Allah, protes terhadap ketetapan-ketetapan kauniyah. Tidak tahu diri seorang hamba yang seperti itu. Lalu dari mana muncul suudzon ini? Ya. Nah, itulah kekurangan diri kita di samping godaan-godaan syaitan yang terus muncul. Ikhwan fiddin rahimakumullah. Jadi inilah kunci seperti kata Ibnu Qayyim rahimahullah agar kita terhindar daripada su'udzan billah. Buruk sangka kepada Allah Azza wa Jal. Kenali Allah. Pelajari nama-nama Allah. Ketahui makna-maknanya. Dan ketahui hikmah-hikmah dari syariat-syariat Allah Azza wa Jal sehingga kita bisa uh, uh, <clears throat> mengetahui banyak hal terkait dengan syariat maupun takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya Abdul Qayyim rahimahullah mengatakan al-labi an-nasih li nafsihi بِهَذَا Hendaknya seorang yang cerdas seorang yang menginginkan kebaikan dirinya memperhatikan masalah ini. Jangan dia anggap angin lalu. Jangan dia sepelekan masalah ini. Hendaknya dia memperhatikan perkara ini dalam dirinya. Kalau dia memang seorang yang menginginkan kebaikan untuk dirinya. Wal yatub ilallah dan bertaubatlah kepada Allah wal yastaghfirhu dan banyak mohon ampun kepada Allah min dhannihi bi rabbih dhannasau karena perbuatan suudzannya kepada Rabbnya walau fattashta man fattashta la ra'aita 'indahu ta'annutan al qadari wa malamatan lahu kalau engkau periksa orang yang engkau periksa engkau akan melihat padanya sikap ta'annud menentang tidak terima terhadap takdir wa malamatan lahu dan mencela takdir bahkan kalau kita periksa diri kita sebelum kita periksa orang lain kita akan dapati sedikit banyak kita jatuh dalam hal itu mencela takdir Allah Azza wa Jalla walaupun tidak terucap tapi ada dalam diri-diri kita muncul hal itu ta'annud kurang terima dengan takdir Allah Azza wa Jalla walaupun tidak terucap tapi terkadang muncul dalam diri kita kita periksa diri kita sebelum kita periksa orang lain akan kita dapati hal hal itu ada pada diri kita wa annahu kana an yakuna kadza wa kadza dia akan punya perasaan bahwa mestinya akan begini. Mestinya akan begitu. Ketika Allah tetapkan hal yang berbeda dengan yang dia maukan. Ketika Allah tetapkan sesuatu yang berbeda dengan yang dia maukan. Akan muncul perasaan-perasaan itu. Mestinya akan begini dan mestinya begitu. Ada unsur ta'annud kurang terima dengan takdir Allah Azza wa Jalla kurang pasrah terhadap ketetapannya. Ada unsur mencelak ketetapan Allah Azza wa Jal. Famustaqil wa mustakfir. Maka ada orang yang melakukannya tapi sedikit, tidak sering. Tapi ada juga yang melakukannya dan sering. Nasallallahu salamah. Kita mohon kepada Allah Azza wa Jalla keselamatan untuk diri-diri kita. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa membimbing kita. Kalau bukan karena bimbingan dari Allah Azza wa Jalla kita akan jatuh dalam halal yang besar. Dan sekali lagi ini adalah karunia Allah. Bukan karena kemampuan kita. Bukan karena kepandaian kita. Bukan karena kecerdasan kita. Tidak, tapi karena taufik dari Allah Azza wa Jalla. Maka kita mohon kepadanya untuk diselamatkan dari su'udzan billah, berusangka kepada Allah. Kata Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, "Wa fattish nafsak." Coba kamu periksa dirimu sendiri. Hal anta salim? Apakah engkau selamat? Coba diri-diri kita kita koreksi. Apakah kita selamat daripada suudzan kepada Allah, buruk sangka kepada Allah? Fa in tanju minha tanju min zi azimatin wa illa fa inni la ikhaluka najia kalau kamu selamat sungguh kamu selamat dari perkara yang besar tapi aku tidak mengira kamu selamat darinya fa in tanju minha tanju min zi azimatin wa illa fa inni la ikhaluka najia kalau kamu selamat kamu selamat dari perkara besar tapi aku tidak mengira engkau selamat darinya ini kata Ibnu Qayyim rahimahullah. Nah, dan nampaknya begitu ikhwan fillah azzakumullah. Umumnya manusia dan diri-diri kita seperti itu. Maka alhamdulillah kalau kita menyadari hal tersebut. Semoga dengan itu menjadi modal utama untuk selalu kita berusaha memperbaiki kondisi batin kita, kondisi kalbu kita dalam bab ini agar kita senantiasa berhusnudzan kepada Allah Azza wa Jal berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala dan menghilangkan suudzon buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala kejadian-kejadian yang menimpa. Wallahu a'lamu bissawab. <clears throat> Mungkin ini yang bisa kita kaji pada kesempatan ini. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan sekali lagi kita mohon kepada Allah Azza wa Jal agar membimbing kita dalam segala gerak-gerik kita, kalbu kita dan perbuatan kita. Wallahu a'lam bishawab.